Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku salt Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jamaah. Mari kita berhae-hae bersama. Iya, Luar biasa, deh. Luar biasa, Pak Do, Mayangkara Group. Mayangkara Group. Hebat, deh Apa munine Apa? Maksimal. Apa, Pasti menang. Oh, pasti menang. Ya ya. Jelas. Iya, kita pasti. Kalau mau menang, ya. itu harus maju. Maju. Apa baik ini maju mesti menang. Sopo sing ngomong? Aku. Tak tahu tapuk lambemu, tarik tambangnya e sing menang sing maju apa sing mundur? Apa-apa ngawur. E. Ngomong iki ini dipikir. Aja syukur jeplak lambemu. Tarik tambangnya e sing menang sing maju apa sing mundur? Ya sing mundur. Sing enak neng alam dunia itu ora maju tok, dadi maju mundur, maju mundur. Cantik, cantik. Itu yang bagus. Tapi hebat, Pak. Hebat, alhamdulillah. Lah golek jodoh ora usah adoh Pak. Neng di pom bensin Mayangkara. Soale loh, iya, wong wedok nek ning pom bensin hebat Hebat Hebate. Iya, diopo-opo agek tas teko selamat pagi, Pak. Ya siap. Mulai dari nol ya, Pak. Ndandane opo enake. Mulai dari nol. tadi orang Berarti penak rapi wong pom bensin. Pegawai pom bensin. Ojo rabi pegawai fotokopi. Lah nyapa, Pak? Pak. Atas atau bawah? Terus bolak-balik berapa kali? Lah. akhirnya remuk. Akhirnya remuk. Jadi jadi enak lah cara aku alu kok gede, Pak. Gue pom bensin. Kok iya? Iya. Enak wong pom bensin. Hebat. Luar biasa siang hari ini uh, dalam rangka ulang tahun, ulang tahun abah kita yang tercinta Siap. Abah Haryanto yang ke-64 Wah, 64, Pak. Hebat. Yosua 64 itu. 64. 64. 6. 6. Itu melambangkan rukun iman ya. ada 6. Beliau imannya sudah tangguh, imannya sudah hebat. Siap. Beliau Bapak Haryanto. Terus 4. 4 sesuai dengan Rasulullah empat sifatnya siap sidik tablik, tablik. amanah dan fatonah itulah Bapak Arianto kalau saya beda Pak Iye. empat itu Pak Arianto itu mesti delok kiblat Kiblat kiblat ono papat papat etan lor kidul lan kulon. Kalau saya enggak etan kulon kidul lor. Apa? Saya timur selatan utara barat. Kok bisa? Itu ada artinya. Artinya timur timur hati-hati gunakne umur. Oh. Jadi gunakne umur kudu sing hati-hati. Hati-hati. Awet urip mung sedelo. Hmm? Ibaratnya wong mampir ngombe. Nah, teruskan peminum yang berat teruskan alah Karena, alah alah lah piye jaremu mampir ngombe ibaratnya kaya wong mampir ngombe artinya hmm? mung Mong mung lo timur hati-hati ngempakne umur terus selatan selatan sela selane uripmu gunakno kanggo selawatan kaya siang hari siang hari ini hebat mesti wong sapa sing gelem maca selawat ya. mesti ya. bakal entuk syafaat amin Allahumma shalli ala Muhammad Allahumma shalli Allahumma shalli Muhammad Allahumma shalli luar biasa. Hebat Pak. Mesti untuk selah Sela-selane nong gawe solawatan. Solawatan. Terus utara. Utara. Urep hanya sementara. Eh, mung lo Mung lo Besok bakale bakale mati. Mulane kudu ngamal sing akeh. Ora mungkin kok nuwun sewu kok aku terus nom sik aku dhisik sing Ora mungkin. mungkin. Terus enek Mas panitia mau kok sing panitiane sik ninggal. Ora mungkin. Ditenono Pak. Sing dhisik tukang ketipung lho Pak. <laughs> Orang ngerti apa belum, mosok iya, aku iya. Ya Iki enggak, tapi timur, timur, utara, utara selatan, selatan, utara terakhir barat. Barat, barat. Kuwi nek wis bar mundur ning akhirat. Ya mesti alias mati. Mati. Kamangka nah, wong mati itu ada tiga. Tiga. Kalau penjenenganin nuwun sewu, beliau Abah Haryanto. Nggih, Abah. Itu paling besok sebutannya bukan mati. Mati tapi tapi sedo. Sedo. Karena siksane wis disudo. Oh, wis rampung. Hmm. Terus lah, kalau ini semua saya, saya teman-teman ini cukup mati. Mati itu apa, Pak? Nikmate wis diganti. Oh, mari ning dunia terus akhirnya neng akhirat. Nek awakmu bongko. Lah nyawa Pak? Dibong ning neraka. Malah penak, Pak, ning kono aku pengen buka bakul es jus. <laughs> Itu enak mangsamu. lo tapi kalau keblat, saya keblat keblat papat. Mm -mm. Nah, aku ngati-ngati, Pak. Kok iso? Orang itu sukses. Aku teko keblat papat gak ngawur, Pak. Contoh kalau nun sewu hmm. bagi laki-laki, hmm. kalau pipis nun sewu lagi, iya. mengeluarkan air kencing. itu, kencing itu. Oh, ngati-ngati iki papa papat aja nganti nguyuh ning keblat papat iki, Pak. Kok iso, deh? Iya, Pak. Sama napa nguyuh madhep di jajal? Nguyuh madhep nyetan, Wah, tuh meledos serengengi ra tuh ora ene awan. Ora oleh nguyuh madhep ngetan iki lelone wong Jawa ora oleh. Berarti kunci sukses dule srengenge. Kunci sukses didelok saka nguyuhe pipise. Iya, pipise, Pak. Gak oleh pipis madhep ngetan, Pak. Ndak boleh itu. Mergo jumedule srengenge basgas karo kok ngetan. Edan, edan. Berarti nguyuh madhep ngulon. Apa neh ngulon? Kiblat awake dhewe ning ndi? Kulon. Lah, padha karo nguyuh kiblatku dhewe ndak boleh itu. Saru, Pak, enggak boleh, Pak. Wong Jawa kok. kidul ah kidul kowe nguyuhi nyeroro kidul bosok kowe disantet enggak boleh Pak itu Pak enggak boleh sama sekali enggak boleh Pak jadi hati-hati Pak sama tenan lah wong Jawa hati-hati kowe nek kidul nguyuhi sapa nyeroro kidul hati-hati aja ora oleh ya enggak boleh ora ilok ora ilok berarti nguyuh madep ngalor ah madep ngalor berarti nguyuhi mbahmu dhewe sing wis ninggal lah kok iso lah mbahmu lak ninggal dijepne ning ndi di. Jadepno ngalor parane ngulon parane ngulon berarti padha karo indah ndase mbahmu dhewe ndak boleh pak ndak boleh tenan. Hati-hati tenan, Pak. Wong Jawa ki angel, Pak. Angele kaya-kaya kene iki wong Jawa ki. Saiki nek nguyuh madhep ngetan, ngulon ngidul ngalor gak entuk. Berarti nguyuh madhep mengisor. Apalagi kebawah namanya Siti ki sabar-sabare menungso. Siti lemah toh? Lemah tanah. Lemah Mbok idek mendina ora tau sambat, mbok paculi ora tau sambat, mbok dadekne cor lho ora sambat lemah. Gak mesakne apa? Gak entuk diuyui. Ora oleh, Pak. Oh, gak sik toh. Saiki nek ngetan, ngulon ngidul ngalor mengisor gak entuk lah nguyoh noneng neng di pak Pak nih mesti sukses nih ora sukses ning wajahmu kuwi engko susu Oh iya takok <laughs> malah karo dagelan. Takoki karo wong sing ngerti karo wong sing mampu. Lagunya tadi luar biasa. Ya. Solawatan. Solawatan. Awakmu iso solawat. Ora Pak. Iso apa ora? Lah ya ora aku. Kaya tadi mbak-mbaknya, mas-masnya solawatan kan suaranya merdu-merdu suaranya hebat-hebat awakmu kudu iso to ayo ah, iya, awak ra ono Pak sebab iki aku ora ono ben iso Allahumma sholli wa salim ala ora enak Pak selawatan ah ora enak oh, iya. ekspresi orang itu masing-masing ini kan termasuk hukum panggung hukum panggung iso ora ora ono Pak terus aku jawab piye Pak Sayyidina wa Maulana Muhammadin Mosok nggih kaya ngono. biar ekspresi. Diulangi ya. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina. nggih ngene apa Biasa. Sayyidina wa Maulana Muhammadin. ada dama bil ismillah di solata ya rasa kuwi ngrasa ngono gila kacane wong edan ben apik nang lan kene mau jurusan rebana ora kaya ngono emang sakmu daimata bidawami mulkilahi ceng ceng ceng ceng ceng, ceng. kemis legi ayo kanca budal ji alah alah ya ampun Gusti ya Allah ya Pak aku rapal Pak aku rapal aku ora tau ora tau selawatan ra mbok warai Allahu Akbar ya Allah astagfirullah aku ora tau selawatan Gusti nyuwun ngapura aku rohku ki Mbak malah ngabang malah isin aku budal ngaji ngono budal ngaji bisa ora bisa bisa bisa ngangel kan dan iya ora apal kok gawean lawas singgo terus ae ora apal aku sumpah kemis legi ayo kanca budal ngaji nyangking tas isine kertu remi Pak seneng lho piye Pak piye Yeah. Orang dihadapan beliau orang-orang yang hebat, beliau bapak ibu muslim muslimin dan muslimat iso eh, kaya ngono lho. Heeh, hmm, hmm, Mbak. Aku lah kalau ngeleng tas isine kitab suci. Oh, tak ganti, tak ganti. Iso ora? Iso, iso, iso. Kemis legi. Ayo kanca budal ngaji. Nyangking tas isine kitab suci. Budal ngaji. Neng omae yu ngatemi. Dan eh, Pak Kiai. Ya ya bojone ngatemi jeneng ora apal kowe gen aku bojone Kiai bojone ngatemi. Astagfirullahalazim. Lah piye bocah kira tau ning omah ngayal. Oh, isin isin aku di hadapan beliau isin tenang aku. Nyapa ta iku deleh ndi? Kenok kene lho mlaku mu ben megal-megal. Rai ning kene dipindah-pindah itu ya kena. udah ngaji neng daleme Pak Kiai. Kiai. bisa ora? Iso iso iso. Kemis legi. nyangkit nyangkit tas oh ayo ayo konco budal ngaji nyangkeng tas isine kitab suci budal ngaji ning daleme pak kiai esuk nek pinter bene iso udunji ya <laughs> pak pak pak pak ngawur gak seneng aku rapal lak wis wis lak wis eh. lak wis apal piye kena kanggo munggah haji lah kurang dugane karo Abah dadi rapal ya kok arek ngenteni Abah ki engko to siap siap arek daftarne gampang ya, ya, wong ya, ya. loro ae ra ngentekno dhuwit sak lah iya jadi iso nelo dilanjut iya iya iya Pak iya Pak iya Pak dino jemwah ning di lho ya pari anut to Dina Jumat dina Jumat dhe main karo dalang kok ngerti kok dina Jumat ayo salat berjamaah <laughs> pinter eh, ya ampun pinter pinter lho seneng aku karo awakmu biasa ae lho biasa ta idek cengelmu lho kengko malan biasa ae lho iso aku seneng iya iya lah iki wis diwarai mesti kancane iso dina Jumat ayo salat berjamaah iki pretel ya ampun apal hi seneng aku hi gemes aku neh neh balene dina jemaah ayo salat berjamaah ah opo to kok iso waleh karo kowe iki wong gemes ora gemes apa gemes kaya wong mutah kaya rumangsamu dina jemwa ayo salat berjamaah sebab iku ganjarane luweh kata nganggo kopiah sarungane sajata bareng dinggo sujud aduh dek sarungku bedah gak seneng lah pakmu lagu sing ngono-ngono tapi engko diwarai pak aku lah sampean warai iso satu nada C C. Apa lagu apa? Anak Betawi. Asik, asik, asik, asik. Tolong, tolong, tolong. Mohon maaf, jangan tepuk tangan. Apa arti sebuah tepuk tangan tanpa ada saweran? Tolong ya. Alah, alah. Ketinggalan dari Sabang sampai Merauke dari pulau sampai ke laut yore Aduh leru, Jrengit oh, Mas, ya ampun. Ini namanya elektron Yamaha 570 ya. Re ayo re jreng. Mana ya? Oke. Okay. Siap. Siap, ya. Re ayo re Urung jreng. Jreng dul. Angger apal disiki. Re ayo re Mlaku-mlaku neng tunjungan. ora ram luar biasa dek percil. Ada. Aku ceritanya begini, apa nih? Aku perabi. Lah aku tuh adik. Ayu Kowe adikku adikku Udah. Adikku wongnya ayu, tinggi, badannya langsing, hmm. suarane hebat. Aku gelem rapi Artis ke zaman now ora. Dari Jawa Timur, dari New Papala. malah, Wah. Via Allen, Allen adikku dek ayo terang pak iya ayo ayo dek Aku gelem rabi genjasan sih Pak. Postur bodinya tahu nggak? Mirip Ibu Bupati Trenggalek. Oh, iya. Wow. Lah aku tuh memang masih saudara sama Bu Arumi Bacin. Mirip wajahnya, oh, mirip. Pak. Kalau dia saya gelem apa ora aku? Pak gegedan sumpah. Eh. awakmu awakmu tamu itu awakmu jangan nyek jangan menghina ini kok kak masih elek-elek ini ki siapa sih ngomong elek gak maksudnya ayu-ayu ini ki ini adekku iya pak badannya langsing belum hmm. bangke aneh bangke aneh eh, eh, lengan lengan oh lengan tak iya wah lengan sak bangkean wah cek tok. Saiki wis ra usum kuru. Ndak usum saiki. Ndak usum, soalnya saiki lek ndek bojo lemu ra satuku kasur. Oh iya. iya. Awakmu gak ngerti, adekku winginane bar kembali. Karo aku renang. Terus. Aku kan pake pakaian renang. Ah. Dek gawe bikini. Eh. kembelet jos tetambe dike kaya sakmene apa ya bikin iki karung tutup bikinin lah ngenya awakmu ngenya awakmu aku lah ajane jodohku apa ya iki to Pak ini jodohmu dek percil kamu cocok coba berjalan berjalan kaya jajal ya jajal jajal menengok sih jajal kaya lombok temumpang tahu tuh Dah nolak ngalor gitu ngidul ngalor ngidul. Tapi pasangan serasi dia deh coba berjalan coba ya, coba berjalan diiringi, dari sana. Diiringi lagu pengantin ya. Sebentar, kamu dulu berjalan dari sana, dari sana. Oh ya, ya. Berjalan. Ya. Oke. Okay. Mak melakukan suaranya tok tok tok. Inilah pengantin putri Mbak Via. Alen alen. Jalan. Set, set, set, set, Stop. stop tanpa musik kamu berjalan dari sana langsung ke sini la ilaha illallah eh? manten laki-laki manten iki manten mas manten laki-laki manten laki-laki yang terdesak musiknya pelan-pelan musiknya pelan-pelan hadirin tamu undangan yang berbahagia mempelai pria dan mempelai wanita telah memasuki singgah sana berjalan pelan-pelan mantan pria dan mantan wanita yang siang hari ini sama-sama PC-nya dan apa ke PC ini, oh, oh, oh, kok bisa PC ini, nek wis ketemu itu salaman uh, sungkeman ngomong ya kowe ra adat Jawa lah pikir kukui gerobak sing aku musiknya lo ngenyak, Mas. Ngenyak. Maksudnya gerobak cinta, gerobak Aku yang dinyai lo oh, Mas. Maksudnya gerobak oh. yang penuh oh. cinta, Pak Do. Namanya gerobak. Ngenyak mau ngenyak. Ya, Berjalan pelan-pelan mempelai wanita yang begitu cantik dan mempelai pria yang kena penyakit kencing manis. Lah lah lah. Nah, terus, terus. Berjalan kemudian Loh, loh. Walek, walek. Piye to? Kene sing nyembah. Aku kapanane tau ditulungi dhek ya. Bar dirampok ditonyoni rampoke karo dhek akhire. Aku njaluk tulung. Ini adikku. Ya. Aku adike. Wis kene wis. Kamu harus mau. Aku gelem, Pak. Kudu gelem. Aja kebentel to, sajake kok bentel lho. Lah ora kebentel piye wong sak plastere kebentel kancane kok. Eh. Ikhlas ora? Ikhlas, ikhlas. Iki ayu lho, iki asline ayu iki. Nek pas ijen ayu dek. Ijen ane bature, lah ane bature. Iki ki lemu eta eta. Wah, lah kuwi sepon oh, kok. Eta eta. Iki strepung, oh, Dek. Strepung. Iki nek tekan jero diteteli kena. Iya, iya iya iya. Iya Pak, iya Pak, iya Pak. Hmm. Mau ya? Mau. Siap, mau. Siap. Oke, kalau kalau memang begitu, kalau kamu sudah mau, mau. tolong kedua orang tuamu bawa sini, suruh. Enggak iso, Pak. Lah nyapa iso? Wong tuaku sejaran. iki. melok jaranan ponorogo <laughs> diparani coba orang eh? kedua orang tamu suruh kesini kamu suruh ngelamir hei eh, eh, hei hei ngelamar suruh ngechat loh ngelamar ngelamir suruh ngelamar adekku yes, nanti diterima apa tidak nanti terserah siap ih bapaknya wonten eh bapak ada saya ada bapaknya bapak saya ada anu bapakku tukang jaran kok tak goreng enggak gak apa-apa gak apa-apa gak apa-apa nah, so, sak jarane rupane kaya petelot 2B no. Ora wong adikku ayune kaya ngene lho. Ayo. Iki mari tanggapan jaranan tak goreng. Itu bapak aku. Ah, ah, ah, ah. Aja nemen-nemen pedot tangane bapakku. Pak, nuwun sewu lho Pak, ya ampun, dahar serundeng kok nganti kaya ngene. Eh, kuwi eh. jenggot. Kuwi iki jenggot. Kan tukang jaran iki jenggot e gedhi. Iki bapak kira serundeng. Saiki ngene Pak, iki padha tuweke. Heeh. Awak dhewe enjang-enjang aja Jawa sonten. <laughs> Kula benjang nderek enjang aja Jawa sonten. Kula benjang nderek sinten? Dodok, dodok korine pinajang. Korine sapa-sapa? Nginang, nginang. Jambe suruwe. Jambe bosok. Aku bingung. Nginang jambe suruwe tepi-tepi saking anu latah Ponorogo lho. Kula badhe, kula badhe nglampah nglamar dumateng putra dumateng putra panjenengan panjenengan bapak ini ya tak celuke. Tak jupuke saya tenanan to? Ya, kenal Tak kenalne karo bapakku tak gawa rono pisan. Bapak gawa rene. Monggo, Pak. Tak kenalne bapakku. Bapakku Nyantai. ini adalah kalau bapakku tidak suka jaran, nah. tapi sukanya bersolawat. Nyantai, Bro. Tak kenal nih yo. Ya Rasulullah. Salamun ala. Bapakku sing ngendi aku lali. Ya Rafi Afan Tak kenalnya bapakku Allah tujuh 2017 tiga eh 43 tahun ya. 47 tahun. Subhanallah. Alhamdulillah masih dikasih umur ya. Saya ketemu. Maaf teman-teman, <clears throat> ini namanya Yudi Londo dulu panggilnya beliau ini ya apa ya ya blasteran ya <laughs> keturunan ganteng luar biasa dulu wah waktu itu masih SLTP ya gitu ya SLTP waktu itu di sekolah teknik negeri STN negeri STN 3 ya jurusan mesin ya otomotif ya Ya Allah, ternyata iki mesti skenariannya Bu Haryanto ya. Wah, ya Allah. Subhanallah. Alhamdulillah saya ketemu Yud. Ternyata masih umur sekian saya ketemu Alhamdulillah ya Yud. Ya, amin. Alhamdulillah. Ya Allah. Insya Allah Yudi ya 64 juga ya mungkin ya. Ya. 64 ya. Masih muda beliau ya. Enggak. ya. <laughs> Aku seketak tua yud. ya Allah. Eh, terima kasih. Aduh. Terima kasih. Monggo, monggo, Silakan Pak duduk, Pak. Luar biasa dipercil. 47 tahun bukan waktu yang singkat dipercaya. Oh iya Pak. Waktu yang lama beliau-beliaunya sudah sepuh, sudah sukses, hmm. tapi ternyata masih ingat ingatan, masih ingat. ingatan batin sebagai teman masih ingat. Langsung ingat. Luar apa? biasa. Tepuk tangan untuk Abah Haryanto juga Bapak Yudi. Bapak Yudi terima kasih semuanya. Luar biasa. Ini saya. Sido dirapi apa enggak? Enggak, enggak, enggak. Aku nang omah golek nang Tenanan ya? Enggak, enggak mangane mesti. Aku ki berbakat loh. Enggak, enggak, enggak mesti mangane oke. Enggak akeh manganku kembang. Enggak, mangane katul. Katul ya. Ya, yes, Pak, itu ya, tadi udah. Terima kasih. Hmm. Matur nuwun sekali. Semoga Bapak Haryanto hmm panjang umur, amin. amin. banyak rezeki, rezeki amin. selalu amin. mendapat lindungan dari Allah Subhanahu wa taala dan juga Mayang Group pasti amin. menang. menang. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.